bulan Ramadan adalah bulan mustajabnya doa. Tidak tahu apa artinya, apa jadinya diri kita jika kita tidak ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan malam ini Allah yang maha mendengar dan maha menatap benar-benar mengabulkan doa kita. Marilah kita sejenak untuk berzikir lembut saja karena Allah maha mendengar dan maha dekat dengan zikir yang sederhana tapi penuh keyakinan bahwa Allah benar-benar mendengarkan, menatap, menyaksikan pertemuan kita ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسيم دعا نبي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا ajma'in Hadirin Allah maha mendengar Maha Menata, Maha menyaksikan pertemuan ini Dialah Allah Yang maha tahu diri kita yang sebenarnya Tiada yang tersembunyi bagi Allah yang maha agung Dia tahu setiap lirikan mata dan niat dibalik lirikan. Dia tahu apa yang ada dalam benak pikiran kita. Dialah Allah maha mendengar setiap tutur kata. Allah maha tahu orang-orang yang terluka hatinya. Allah maha tahu setiap dusta yang kita ucapkan. Allah maha mengetahui segala kebusukan hati kita ria di balik amal-amal kita, sombong dan takaburnya diri kita. Allah Maha tahu segala kedengkian yang ada di hati ini terhadap orang yang diberi rezeki oleh Allah. Allah Maha tahu maksiat yang terang-terangan maupun maksiat yang sembunyi-sembunyi. Saat ini kita dihargai Bukan karena kemuliaan yang kita miliki. Kita dihargai karena Allah masih menutupi kebusukan kita yang sebenarnya. Andai kata Allah berkehendak membeberkannya, maka tiada satupun yang bisa menghalangi. Wahai saudara-saudaraku, hanya Allah lah yang membuat kita masih dihargai orang lain amal yang kecil dan sederhana Allah tampakkan kepada orang lain sehingga orang lain mengangguk menghormati dan menghargai diri kita wahai saudara-saudaraku andai kata esok lusa hidup kita berakhir maka tiada satupun yang dapat menyelamatkan kita selain karunia Allah. Mana amal yang kita miliki? Sholat jarang khusyuk. Itu pun hanya sisa waktu. Amal kita, sodakoh kita hanya sisa uang. Itu pun yang tidak berharga. Andai kata kita menolong dan berbuat kebaikan, jarang ikhlas Saum yang kita lakukan di bulan Ramadan pun kadang hanya perut saja yang puasa. Mata tidak pernah berpuasa. Hati tidak berpuasa. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, wahai yang maha tahu setiap perbuatan dan maksiat. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri-diri kami. Ampuni sebanyak apapun dosa yang melumuri tubuh kami ini. Ampuni maksiat yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ya Allah, ampuni maksiat mata kami. Jadikan mata ini menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayatmu. Jangan biarkan mata ini yang membuat hati kami mati. Ampuni maksiat dari pendengaran kami selama ini ya Allah. Jadikan telinga kami menjadi telinga yang selalu rindu mendengarkan kebenaranmu. Telinga yang selalu rindu mendengar namamu. Ya Allah, ampuni segala maksiat mulut kami. Ampuni segala kebohongan yang pernah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini sering melukai hati ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Rob, jadikan mulut kami ini menjadi mulut yang selalu bersih dari kata dusta. Lisan yang selalu basah menyebut namamu. Lisan yang menjadi cahaya ilmu bagi hamba-hambamu. Lisan yang engkau ijabah doa-doanya. Ya Allah, Karuniakan kepada kami ampunan atas maksiat yang dilakukan tubuh ini. Ampuni jikalau tubuh kami pernah berbuat nista. Ampuni jikalau tubuh ini ada daging haram yang pernah kami makan, makanan haram, harta haram. Karuniakan kepada kami tubuh yang bersih, ya Allah Bersihkan dari segala kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh jasad ini. Izinkan sampai akhir hayat tubuh ini bersih, ya Allah. Bersih dari harta haram. Bersih dari makanan haram. Bersih dari perbuatan haram. Ya Allah, Karuniakan kepada kami ampunan atas maksiat hati kami. Ampuni jikalau kami sering berbuat takabur. Jikalau hati ini sering menghina dan merendahkan hamba-hambamu. Ampuni jikalau kami sering riak ya Allah. Ampuni jikalau kedengkian masih bersemayam di hati ini. Rob, ya Jauhkan dari diri kami segala kesombongan sekecil apapun. Indahkan hati ini dengan hati yang tawadu. Jauhkan dari diri kami sifat ria dan pamer ya Allah. Indahkan hati kami menjadi hati yang ikhlas. Hanya karena engkau. Jauhkan hati kami dari kedengkian, kebencian terhadap kaum yang beriman. Jadikan hati kami hati yang penuh kemaafan. Hati yang penuh kasih sayang. Duhai Allah, aruniakan kepada kami hati yang selalu ingat kepadamu. Hati yang tidak bisa lupa padamu. Hati yang merasakan kehadiranmu. Hati yang tidak berharap selain harapannya kepadamu. Rob, indahkan hidup kami dengan hati yang merasakan bahagianya mencintaimu. Mencintai orang-orang yang mencintaimu. Duhai Allah, hanya Engkau lah yang maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan umur yang tersisa ini bisa membahagiakan ibu bapak kami Golongkan sisa umur ini bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi ibu bapak kami ya Allah. Jadikan umur yang tersisa bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Bisa menjadi orang tua atas anak-anak yang soleh dan soleh. Menjadi hambamu yang penuh manfaat اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini. Selamatkan umatmu ini ya Allah. Jangan biarkan kami diperbudak nafsu. Jangan biarkan hidup kami ditipu oleh dunia ini. Jangan biarkan kami diperdaya oleh syahwat. Jangan biarkan kami terjerumus karena amarah. Karuniakan di bulan yang penuh berkah ini. Hidup penuh kemuliaan dengan cahaya ilmu-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang berilmu. Para pemimpin yang adil. Para pemimpin yang soleh. Yang dapat membimbing kami mulia dunia akhirat. Ya Allah, Andai suatu saat hidup kami berakhir. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا الله يا رب العالمين